InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid. Memasuki bab yang ke-38. Penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah berkata, "Babu man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallahu au tahlili ma harramallahu faqad ittakhadhahum arbaban." Bab tentang orang yang menjadikan atau orang yang menaati ulama dan umara di dalam pengharaman apa yang Allah halalkan atau penghalalan apa yang Allah haramkan maka dia telah menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan yang disembah selain Allah bab tentang orang yang menaati ulama dan umara di dalam penghalalan apa yang Allah halalkan atau penghalalan apa yang Allah haramkan maka dia telah menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, bab yang ke-38 ini diistilahkan oleh para ulama dengan syirkut ta'ah. Syirik di dalam ketaatan orang yang berbuat syirik dalam ketaatan. Yaitu dia samakan ketaatannya kepada Allah dengan ketaatannya kepada ulama maupun umara. Ulama apakah kita sebut mereka guru atau para ustadz, para dai maupun umara, pemerintah atau pemimpin. Intinya adalah menaati makhluk. Dan makhluk yang ditaati itu biasanya dari dua golongan. Al-ulama dan umara. Ulama dan pemimpin, pemerintah. Namun ini bukan pembatasan. Siapa saja makhluk itu. Apakah ulama atau umara maupun selainnya seperti misalkan orang tua. Orang tua. Atau suami kepada istri. Atau istri kepada suami. Atau pemimpin organisasi. Atau pemimpin instansi. Atau perusahaan. Itu pun termasuk. Kalau kita menaati mereka. Di dalam mengharamkan yang halal. Atau sebaliknya menghalalkan yang haram. Maka berarti kita telah menyembah mereka. Kita telah menjadikan mereka sebagai Tuhan selain Allah. Jadi jemaah sekalian, bab ini menjelaskan kepada kita luasnya makna penyembahan. Bukan sekedar ruku dan sujud. Ya. Tetapi jemaah sekalian, yang dimaksud pengharaman yang halal dan penghalalan yang, penghalalan yang haram artinya adalah meyakini sesuatu yang tadinya halal menjadi haram. Atau sebaliknya, meyakini sesuatu yang tadinya haram menjadi halal. Ini perlu dipahami dengan baik. Pengharaman yang halal bukan sekedar melakukan yang haram atau melakukan yang halal eh, eh, bukan sekedar menjauhi yang halal kemudian kita katakan berarti itu mengharamkan yang halal. Begitu pula sebaliknya, menghalalkan yang haram bukan sekedar melakukan yang haram. Jadi di sini harus kita bisa bedakan antara orang yang menghalalkan yang haram dan melakukan yang haram. Orang yang melakukan yang haram belum tentu dia menghalalkan yang haram tersebut. Contohnya khamar. Khamar itu haram. Kalau seseorang minum khamar, itu tidak bisa otomatis kita mengatakan berarti dia menghalalkan khamar. Tidak. Belum tentu. Bahkan pada umumnya, umumnya orang muslim yang minum khamar, dia masih tetap yakin ini sebenarnya haram. Ini sebenarnya haram. Begitu pula, na'udzubillah orang yang berzinah. Orang yang berzina, nggak bisa langsung kita mengatakan berarti dia menghalalkan zina tidak. Belum tentu. Pada umumnya orang muslim, na'udzubillah, yang terjerumus dalam zina, dia masih tetap yakin. Zina itu haram. Kalau begitu apa yang dimaksud? Menghalalkan yang haram, merubah keyakinan. Maksudnya adalah merubah keyakinan. Sebelumnya dia telah yakin. Khamar itu haram. Kenapa dia yakin seperti itu? Karena dia mengetahui ajaran Islam mengatakan demikian. Al-Quran mengatakan demikian. As-Sunnah menegaskan demikian. Khamar itu haram. Kemudian dia rubah keyakinannya. Bagi saya khamar itu sudah halal. Hukumnya halal, tidak haram. Maka jemaah sekalian, dia kafir. Sama saja dia lakukan itu sendiri, atau demi menaati ulama dan umara. ini sebenarnya nggak ada bedanya. Dia lakukan itu sendiri, hasil ijtihadnya sendiri, padahal dia tidak memenuhi syarat-syarat untuk berijtihad dan sudah jelas-jelas bertentangan dengan dalil. Siapa yang tidak tahu minum khamar itu haram? Semua semua orang muslim tahu kecuali mungkin orang yang baru masuk Islam Iya. Zina itu haram. Seorang muslim, semua muslim tahu. Kecuali mungkin orang yang baru masuk Islam. Dia sudah tahu, zina itu haram. Tapi dia katakan, bagi saya halal. Bagi saya, itu halal. Jadi, sebenarnya nggak ada bedanya. Apakah dia menghalalkan yang haram itu demi mengikuti seorang guru? Saya tahu memang Al-Quran mengatakan haram tapi guru saya bilang halal, maka halal. Nauzubillah. Maka dia telah menyembah gurunya tersebut. Saya tahu khamar itu haram. Tapi pemerintah saya mengatakan boleh, mubah. Maka bagi saya mubah karena ikut pemerintah saya, enggak ikut Al-Qur'an. Maka dia telah menyembah pemerintahnya. Jadi dia ikut menghalalkan yang haram. Iya, dia rubah keyakinannya. Dia tahu Islam mengharamkan, tapi demi ikut seorang guru, demi ikut pendapat seorang ulama, demi ikut pemerintah, dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Sekali lagi, dia yakini yang halal telah menjadi haram. Adapun sekedar dia meminumnya, minum khamar, maka itu disebut dosa besar. Minum khamar sudah kita maklumi bersama itu adalah dosa besar. Apatah lagi berzina, berzina lebih besar lagi dosanya. Sekedar dia melakukannya, maka dia disebut pelaku dosa besar. Jamaah sekalian, walaupun dia tidak lakukan, walaupun dia tidak lakukan, tapi dia meyakini hukumnya halal padahal syariat mengharamkan, maka dia kafir. Jadi sebenarnya juga nggak ada pengaruh dia melakukan atau tidak. Yang memberikan pengaruh adalah keyakinan. Jadi ini adalah syirik di dalam keyakinan, bukan dalam perbuatan. Ya. Orang yang minum khamar nggak bisa otomatis kita fonis berarti dia menghalalkan khamar tidak. Tapi menghalalkan di sini adalah merubah keyakinan. Keyakinannya dia rubah. Jadi ini adalah syirik dalam keyakinan, bukan dalam perbuatan. Beda dengan orang yang menyembelih untuk selain Allah. Itu syirik dalam perbuatan. Syirik dalam perbuatan. Dia sembelih hewan dengan mem, apa namanya dengan tujuan mempersembahkannya untuk selain Allah. Untuk sesajen, maka itu syirik dalam perbuatan. Tapi di sini syirik dalam keyakinan. Dia meyakini apa yang Allah haramkan itu sudah halal. Maka jemaah sekalian ini adalah syirik. Dia menghalalkan khamar contohnya. Sekedar dia minum khamar, maka dia tidak syirik karena itu. Tapi dia disebut orang fasik pelaku dosa besar. Tapi kalau dia bilang khamar itu halal, maka dia kafir. Dia kafir, murtad keluar dari Islam. Kenapa jamaah sekalian? Karena yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah. Maka siapa yang mengharamkan apa yang Allah halalkan atau sebaliknya menghalalkan apa yang Allah haramkan, berarti dia telah mensejajarkan dirinya dengan Allah. Barang siapa yang ikut ulama atau pemerintah dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka dia telah menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Gak ada pengaruh dia akui atau tidak. Dia akui telah menyembah kepada selain Allah atau tidak dalam syariat dia dihukumi telah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jemaah sekalian, ini juga salah satu dari tiga salah satu dari tiga keadaan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah.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 Padahal maksud kekafiran dalam ayat ini dijelaskan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka itu belajar Al-Qur'an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kufrun duna kufrin, kufur kecil Kufur kecil bukan berarti dosanya kecil, dosa besar. Dosa besar namun tidak sampai menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Kenapa para sahabat menafsirkan demikian? Karena asal ayat ini ini surat Al-Maidah ayat ke-44. Barang siapa yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, mereka adalah orang-orang kafir. Ayat ini sebenarnya tidak sedang berbicara tentang kaum muslimin tapi berbicara tentang orang-orang kafir. Maka ketika ayat ini digunakan untuk menghukumi kaum muslimin, maka statusnya berubah. Bukan lagi kufur akbar melainkan kufur asgar. Itu pemahamannya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tetapi bisa saja orang yang berhukum dengan selain hukum Allah menjadi kufur akbar atau kafir besar yang menyebabkan dia murtad keluar dari Islam. Kapan itu terjadi? Apabila dia melakukan satu dari tiga perkara. Yang pertama, hukum buatan manusia, selain hukum Islam itu, dia anggap atau dia yakini kedudukannya sama dengan hukum Islam. Kedudukannya sama dengan hukum Islam. Maka dia kafir, murtad keluar dari Islam. Dia samakan. Hukum Allah, dia samakan dengan hukum buatan manusia. Kedudukannya sama. Atau statusnya sama. Terserah kita mau pilih yang mana. Suka-suka kita saja. Maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Yang kedua, yang kedua lebih parah. Dia anggap hukum buatan manusia, apakah itu hukum peninggalan penjajah, atau hasil musyawarah manusia, atau hasil mengadopsi dari hukum internasional yang dibuat orang-orang kafir, dia meyakini lebih baik, lebih tepat lebih pas untuk diterapkan di masa sekarang dibandingkan hukum Islam. Ini lebih parah dibanding sebelumnya. Dianggap malah lebih baik daripada hukum Islam. Maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Dan jemaah sekalian, ini nggak harus tunggu dia jadi pejabat. nggak harus dia jadi pemerintah terlebih dahulu. Dia masyarakat biasa, dia punya salah satu dari dua keyakinan ini, maka dia kafir. Ya, bagi dia hukum adat dan hukum Islam sama saja. Sama rata, sama baiknya. Terserah kita mau pilih yang mana. Yang kedua lebih parah. Dia anggap hukum adat, hukum buatan manusia, hasil musyawarah manusia, bahkan hasil mengadopsi dari orang kafir atau hasil peninggalan penjajah malah lebih baik daripada hukum Islam. Terserah dia mau alasan apapun. Dia mau alasan kita kan masyarakat tidak hanya muslim saja, kalau dia menganggap hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum Islam, ini lebih parah dibanding yang pertama. Maka dia kafir, murtad keluar dari Islam dan dia mendustakan ayat Allah, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin, orang-orang yang beriman? Berarti kalau dia tidak yakin hukum Allah lebih baik, dia bukan orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang yakin terhadap hukum Allah. Ini yang kedua jemaah sekalian. Nah, yang ketiga, inilah yang kita bicarakan sekarang. Inilah yang kita bicarakan sekarang. Ada satu hukum, ada satu hukum bertentangan dengan hukum Islam, berarti itu haram. Tapi dia katakan itu halal. Dia yakin itu halal. Maka dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Atau sebaliknya, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini juga kufur. Apa contohnya jemaah sekalian? Contohnya banyak. Apa yang Allah halalkan? Contohnya, laki-laki boleh menikah lebih dari satu. Ya. Ini syariat, saya kira semua laki-laki nggak ada yang kontra. Ya. Semua pro. laki ya. Laki-laki Allah izinkan boleh berpoligami. Tapi dia mengatakan hukumnya haram. Naudzubillah, dia kafir murtad keluar dari Islam. Kalau dia katakan ini yang halal, Allah halalkan sebagai sesuatu yang haram. Kalau dia tidak melakukan, tidak mau melakukan, itu dia tidak apa namanya tidak bisa kita hukumi berarti dia mengharamkan. Jadi mengharamkan di sini dia rubah keyakinan. Yang halal yang boleh dibolehkan oleh Allah dia bilang haram. Apa alasannya? Enggak ada pengaruh sebenarnya alasannya. Apakah alasan sendiri? Atau demi taat kepada seorang guru, demi ikut pendapat ustadz, demi taat kepada pemimpin atau pemerintahnya. Kalau dia mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram demi taat kepada mereka, maka dia telah menuhankan mereka. Iya. Tetapi jemaah sekalian, kalau dia menaati guru atau pemerintah untuk melakukan yang haram dan dia masih yakin hukumnya haram, maka ini adalah dosa besar dan tidak sampai kekafiran. Tidak sampai kekafiran. Jadi sama dengan melakukan yang haram. Enggak bisa kita katakan berarti dia menghalalkan yang haram. Menghalalkan itu adalah merubah keyakinan. Yang tadinya haram dia yakin, kemudian dia rubah menjadi halal. Apakah alasannya karena mengikuti seorang guru? Ataukah karena taat kepada pemimpin? Sama saja pemimpin organisasi, pemimpin negara, sama saja. Ataukah karena dia meyakini dia sudah sampai derajat hakikat. Yang haram dan halal itu masih pada tingkatan syariat. Kalau dia sudah hakikat, sudah jadi wali, sudah nggak berlaku lagi. Naudzubillah. Atau dia meyakini di daerahnya yang berlaku adalah undang-undang daerahnya. Nggak ada berlaku penghalalan dan pengharaman. Jadi jamaah sekalian, ini semuanya adalah kekafiran. Ini subhanallah, orang yang telah menuhankan seorang guru atau seorang pemimpin tanpa dia sadari. Ketika dia ikut menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Contoh jemaah sekalian, ada satu perbuatan yang haram kita sampaikan kepadanya, ini hukumnya haram. Ini dalilnya. Allah mengatakan haram. Nabi Muhammad SAW pun mengatakan haram. Lalu dia dia katakan tidak itu halal karena guru saya bilang halal. Subhanallah. Sudah jelas ada ayat Allah, ada hadis Nabi SAW mengatakan itu tidak boleh. Riba itu haram misalkan. Tapi dia mengatakan guru saya bilang tidak apa-apa, boleh. Itu namanya dia telah menyembah gurunya. Dia telah menuhankan gurunya. Baik. Jemaah sekalian, mari kita lihat dalil-dalil yang terdapat di dalam bab ini. Penulis rahimahullah taala berkata, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Berkata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhoi beliau dan ayahnya. Ibnu Abbas adalah anak paman Rasulullah SAW yang pernah didoakan oleh Nabi SAW. "Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wilah." Ya Allah, pahamkanlah dia agama dan ajarkanlah dia tafsir Al-Qur'an. Beliau yang bergelar Turjumanul Quran. Bahrul Ilm, lautan ilmu. Beliau berkata, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar hampir-hampir kalian dijatuhi hujan batu dari langit karena aku berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lalu kalian membantahnya dengan mengatakan Abu Bakar berkata dan Umar berkata Inilah jemaah sekalian dalil yang pertama. Sebuah athar dari ucapan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah sebuah dialog yang pernah terjadi antara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan sebagian kaum muslimin di masa itu. Ibnu Abbas menyampaikan kepada mereka sebuah hadis. Ternyata hadis tersebut berbeda dengan pendapat Abu Bakar dan Umar. Entah berbeda beneran, mereka dengarkan dari Abu Bakar dan Umar, ataukah mereka mengarang-arang sendiri. Karena ini bisa saja jamaah sekalian. Bisa saja terjadi, ada orang mengatakan, Imam Syafi'i berpendapat demikian. Padahal Imam Syafi'i tidak berpendapat demikian. Ini sering, klaim-klaim seperti ini sering terjadi. Iya. Andaikan benar sekalipun, Abu Bakar mengatakan, Umar mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, yang berbeda dengan ucapan Nabi Muhammad SAW, maka tidak pantas kita menolak atau membantah ucapan Nabi SAW karena bertentangan dengan siapapun. Bertentangan dengan umat beliau. Walaupun dia adalah umat beliau yang terbaik, yaitu Abu Bakar Walaupun Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik dan sudah dijamin masuk surga. Tetapi jamaah sekalian, beliau tidak dijamin oleh Allah pasti selalu benar. Ini Abu Bakar. Ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat. Manusia terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umat ini adalah Abu Bakar sepakat ulama ahlu sunnah wal jamaah tidak ada perbedaan pendapat. Nomor duanya Umar, nomor tiganya Utsman. Sepakat seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah tidak ada perbedaan pendapat, bahkan sepakat seluruh umat Islam kecuali Syiah. Umat Islam seluruhnya sepakat yang terbaik setelah Nabi Muhammad SAW pada umat ini adalah Abu Bakar. Kemudian Umar, kemudian Utsman. Ali pun sepakat mereka bertiga ini yang terbaik. Semua golongan-golongan yang mengaku muslim pun sepakat. Selain ahlu sunnah wal jamaah. Kecuali golongan syiah. Mereka mengatakan Ali lebih baik. Bahkan mereka bukan hanya mengatakan Ali sebenarnya harus jadi nabi. Malaikat Jibril salah ngasih wahyu. Kata mereka. Bahkan mereka juga mengatakan Ali sebagai Tuhan mereka. Ya. Jadi jemaah sekalian, walaupun ulama sepakat Abu Bakar yang terbaik, tapi tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan apa yang dikatakan oleh Abu Bakar pasti benar, nggak ada. Tidak seorang pun ulama yang berkata apa yang dikatakan Umar pasti benar. Apa yang dikatakan Utsman pasti benar. Apa yang dikatakan Imam Syafi'i pasti benar. Dan Imam Syafi'i rahimahullah termasuk ulama yang paling keras memberi nasihat kepada pengikut-pengikutnya, kalau saya salah, jangan ikuti saya. Banyak sekali riwayat-riwayat dari Imam Syafi'i rahimahullah. Idza wajadtum fi kitabi khilafah qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatruku qauli. Kata Imam Syafi'i, kalau kalian dapatkan dalam buku yang aku tulis menyelisihi ucapan Nabi Muhammad SAW, maka buang ucapanku. Tinggalkan ucapanku. Beliau juga bersab, beliau juga berkata, "Idza sahal hadis fahuwa madhhabi." Kalau hadis itu sahih, itulah sebenarnya mazhabku. Makanya imam-imam besar dari mazhab Syafi'i seperti Imam Nawawi, Al-Baihaqi, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Khattabi, Ar-Rafi'i, itu punya ratusan pendapat yang berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i. Padahal mereka adalah ulama-ulama besarnya mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, kalau disebut asy-syaikhan, dua orang syekh, maksudnya adalah An-Nawawi dan Rafi'i. Ini yang paling menjadi rujukan utama dalam mazhab Syafi'i. Begitu pula Al-Baihaqi dan Al-Khattabi. Kenyataannya mereka punya pendapat-pendapat yang sangat banyak ratusan pendapat mereka menyelisihi Imam Syafi'i. Padahal mereka bermazhab Syafi'i, termasuk rujukan utama dalam mazhab Syafi'i. Iya. Begitu pula dua orang muridnya Imam Abu Hanifah, ya. Muhammad dan Abu Yusuf. Dua orang murid Abu Hanifah yang paling terkenal, tapi mereka punya ratusan pendapat yang berbeda dengan Abu Hanifah. Itu jemaah sekalian ulama-ulama dulu mendidik muridnya. Jangan ragu berbeda dengan kami. Kalau kalian melihat pendapat kami tidak sesuai dengan pendapat Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau cuman guru kita di masa sekarang. Ya. Dikumpulkan semua guru kita, nggak ada apa-apanya ilmunya dibandingkan dengan Imam Syafi'i. Ya. Kalau guru-guru kita semuanya berkumpul, ilmu semua mereka nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Imam Syafi'i. Apalagi mau dibandingkan dengan Abu Bakar. Abu Bakar adalah umat Nabi Muhammad SAW yang terbaik dan yang paling berilmu. Yang paling berilmu serta paling takwa kepada Allah. Tapi tetap saja jemaah sekalian, kalau beliau salah jangan diikuti. Kalau berani kita menolak satu hadis Nabi SAW demi ikut pendapat Abu Bakar, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, aku khawatir kalian akan ditimpa hujan batu dari langit. Berani sekali kalian, lancang sekali kalian menolak ucapan Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Abu Bakar maupun ucapan Umar. Jadi kalau saja ucapan Abu Bakar dan Umar, dua manusia terbaik dalam umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW yang paling berilmu, yang sudah dijamin masuk surga. Kalau mereka salah, jangan diikuti. Kalau mereka menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad SAW, jangan diikuti. Apalagi selain mereka. Apalagi selain mereka. Semua ulama setelah sahabat itu nggak ada apa-apanya dibandingkan sahabat. Tidak ada apa-apanya dibandingkan sahabat. Iya. Para sahabat, orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Tapi tidak dijamin semua ucapannya pasti benar Enggak dijamin. Yang dijamin semua ucapannya pasti benar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dalam surat An-Najm Allah menegaskan dan tidaklah apa yang diucapkan oleh nabi kalian berasal dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang maksum, yang terjaga dari dosa, dalam menyampaikan syariat hanyalah Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar mungkin salah, Umar mungkin salah. Imam Syafi'i apalagi? Kalau Abu Bakar dan Umar mungkin salah, Imam Syafi'i apalagi? Tapi jemaah sekalian, tentunya para ulama itu tidak sengaja bersalah. Ya, makanya ada orang yang Imam Syafi'i meriwayatkan sebuah hadis. Aku mendengarkan si fulan berkata dari gurunya dari gurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Imam Syafi'i menyampaikan sebuah hadis. Lalu ada orang bertanya, "Apakah kamu berpendapat sesuai hadis tersebut?" Mendengar ucapan ini Imam Syafi'i marah besar. Sampai kata beliau, "Apakah kamu lihat aku ini keluar dari gereja?" atau dari tempat biara tempat ibadahnya orang Yahudi maka ketahuilah kalau aku meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, lalu aku tidak berpendapat sesuai hadis itu, berarti aku sudah gila. Kalau bukan gila berarti sudah kafir. Ini masih keluar dari masjid, bukan keluar dari tempat ibadah orang kafir. Mana mungkin menolak hadis Nabi Muhammad SAW sampai marah Imam Syafi'i. Dan kata beliau, kalau saya tidak berpendapat dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang sudah saya ketahui, berarti Akal saya sudah gila ketika itu. Jangan kalian ikuti. Jadi jemaah sekalian, para ulama itu bukan sengaja. Bukan sengaja menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Kalau begitu karena apa? Bisa jadi hadis itu beliau belum tahu. Bisa jadi hadis tersebut beliau belum tahu. Iya. Atau ada seorang ulama mengikuti satu hadis, ternyata hadisnya lemah tanpa beliau ketahui. Beliau tidak tahu kalau hadisnya itu doif, hadisnya lemah. Jadi bukan kesengajaan. Jadi bukan kita bermaksud di sini mencela para ulama, tidak. Para ulama itu kalau mereka bersalah adalah bukan karena kesengajaan. Banyak sebab, di antaranya hadisnya belum sampai. Contohnya Imam Abu Hanifah, beliau banyak berpendapat dengan rokyu, dengan kias, Kenapa? Karena banyak hadis belum sampai kepada beliau. Dan Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad beliau menyatakan, kalian lebih tahu tentang hadis daripada aku. Jadi Imam Syafi'i mengakui, maka apabila ada hadis sampaikan kepadaku, aku akan mengikuti hadis tersebut. Jadi kenapa ulama juga berbeda pendapat? Karena ada hadis sampai kepada sebagian ulama, tidak sampai kepada sebagian yang lain. Ya, Atau berbeda dalam cara mengambil dalil atau cara memahami dalil tersebut. Jadi bukan sengaja menolak hadis Nabi Muhammad SAW. Baik. Jadi pelajaran penting yang bisa kita petik dari asar ini adalah tidak pantas kita menolak ucapan Nabi SAW demi mengikuti pendapat siapapun. Walaupun dia adalah ulama yang paling berilmu dan bahkan sudah dijamin masuk surga yaitu Abu Bakar dan Umar. Tidak pantas kita menolak ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam demi mengikuti ucapan siapapun. Kata Imam Malik rahimahullah, "Kullun yu'khadhu wa yurad illa sahibu hadzal qabr." Semua orang bisa kita terima, bisa kita tolak pendapatnya kecuali orang yang dikuburkan di sini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Yeah. Berikutnya jemaah sekalian, waqala Ahmad bin Hanbal berkata Imam Ahmad bin Hanbal, "Ajibtu liqaumin araful isnada wa sihatahu yadhhabuna ila ra'yi Sufyan." Aku heran kepada satu kaum. Mereka mengetahui sanat periwayatan hadis dan tahu kesohihannya. Hadisnya sohih. Tapi mereka masih mengikuti pendapat Sufyan Sufyan di sini adalah imam besar Ahlu Sunnah wal Jamaah di masanya yaitu Imam Sufyan Ats-Tsauri wafat tahun 161 Hijriah yang bergelar Amirul Mukminin fil Hadis. Beliau adalah pemimpin orang-orang beriman dalam bidang hadis. Itu gelar beliau. Ya, Dan beliau punya mazhab tersendiri. Namun banyak ulama itu yang punya mazhab tersendiri tapi tidak berkembang mazhabnya. Imam Al-Laith bin Sa'ad, Imam Sufyan al thawri Mereka punya mazhab tersendiri masing-masing, tapi tidak berkembang seperti empat mazhab ini. Karena empat mazhab ini paling banyak pengikutnya sehingga perkembangannya lebih luas. Namun jangan kita katakan mazhab fikih itu hanya empat. Mazhab fikih banyak. Ya, Imam Sufyan al thawri di masanya dia punya mazhab tersendiri, dia punya pengikut-pengikut. Makanya Imam Ahmad di sini mengatakan saya heran dengan pengikutnya. Pengikutnya di antara pengikutnya adalah ulama ahli hadis juga. Mereka ahli hadis. Mereka tahu hadis itu sahih, tapi berbeda dengan pendapatnya Sufyan, mereka masih mengikuti pendapat Sufyan. Maka kata Imam Ahmad ini mengherankan. Wallahu taala yakul karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah au yusibahum azabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk atau perintah Rasul, mereka itu akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Surat An-Nur ayat ke-63. Jadi jemaah sekalian, ini ucapan Imam Ahmad terhadap orang-orang yang mengikuti pendapat Imam Sufyan ats yang bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Ahmad, mereka akan tertimpa seperti yang Allah ancamkan di dalam surat An-Nur ayat ke-63. Jadi hati-hati jamaah sekalian. Kalau kita tahu ini mazhab Imam Syafi'i atau mazhab Hambali, ternyata bertentangan dengan satu hadis. Kita masih mengikuti pendapat yang bertentangan tersebut, maka ingatlah ancaman Allah di dalam surat An-Nur ayat ke-63. Orang yang menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad SAW, dia akan ditimpa dua azab. Yang pertama, fitnah. Fitnah itu adalah azab yang akan menimpa hati mereka. Kemudian Imam Ahmad menjelaskan apa itu fitnah. Atadrimal fitnah? Tahukah kamu apa itu al-fitnah? al fitnah itu syirku. Fitnah yang dimaksud dalam ayat ini adalah syirik. Artinya jemaah sekalian, orang yang berani menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad SAW, dia akan tersesat sampai pada puncak kesesatan yaitu syirik. Hati-hati, ini ancaman keras. La'allahu idza radda ba'da qawlihi ay yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zaygi fayahlik. Kata beliau, bisa jadi seseorang itu apabila dia berani menolak sebagian ucapan Nabi Muhammad SAW, maka muncul dalam hatinya kesesatan. Pada akhirnya dia celaka karena kesesatan tersebut. Jadi jamaah sekalian, ini hukuman yang pertama yang Allah akan timpakan kepada seseorang kalau dia berani menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad SAW atau dia lebih memilih pendapat si fulan si fulan walaupun si fulan itu ulama Abu Bakar atau Umar atau Sufyan Ats-Tsauri atau imam yang empat siapa saja maka dia terancam mendapatkan hukuman pertama fitnah kesesatan Allah sesatkan dia sebagaimana juga dalam ayat yang lain falamma zagu azagallahu qulubahum tatkala mereka berpaling, maka Allah jadikan hati mereka berpaling. Kemudian azab yang kedua, azab yang akan menimpa fisik mereka, yaitu azab baik di dunia maupun di akhirat. Yang akan menimpa fisik mereka apabila mereka menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jemaah sekalian kita masuk dalil yang terakhir di dalam bab ini. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu annahu sami'a an sallallahu alaihi wasallam yaqra' hadhil ayah Inilah dalil yang terpenting dalam bab ini untuk kita pahami dengan baik. Dari sahabat yang mulia Adi bin Hatim, semoga Allah meridhai beliau. Sahabat ini dulunya beragama Nasrani. Beliau dulu seorang yang beragama Kristen. Sahabat yang terkenal Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu Beliau wafat tahun 68 Hijriah. Ketika itu umurnya sudah 120 tahun. Ya. Beliau dulu beragama Nasrani. Maka ketika beliau mendengarkan Rasulullah SAW membaca ayat ini. Ayat surat At-Taubah 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan ulama dan pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Orang-orang Yahudi menjadikan ulama mereka, orang Nasrani menjadikan pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Maka ketika mendengar ayat ini, sahabat yang mulia ini merasa apa namanya heran. Fakultulahu, beliau pun bercerita, aku pun bertanya kepada Nabi SAW, Inna lasna na'buduhum. Ya Rasulullah, kami tidak menyembah para pendeta kami. Maksudnya beliau bertanya, kenapa dikatakan kami menyembah para pendeta kami? Kalau menyembah Yesus benar, tapi menyembah para pendeta kami, kami tidak menyembah mereka. Kala, maka Nabi SAW bersabda, Alaysa yuharrimuna ma'ahalallahu fatuharrimunah. Bukankah para pendeta kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian pun ikut mengharamkan. Wa yuhilluna ma harramallahu fatuhilluna dan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian pun ikut menghalalkan. Ya, contohnya jemaah sekalian, babi haram, pendeta mereka bilang halal, mereka halalkan. Fakultu bala, maka kata Adi bin Hatim, betul ya Rasulullah, memang seperti itu. Qala fatilka ibadatuhum, kata Nabi SAW, Itulah yang dimaksud beribadah kepada mereka. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hasanahu. Diriwayatkan Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Jadi jemaah sekalian, inilah hadis yang terpenting untuk memahami bab ini yang dimaksud menyembah dan menuhankan para guru, para ulama, para ustadz atau para tokoh agama maupun para pemimpin Apakah pemimpin pemerintahan ataukah pemimpin perusahaan, pemimpin organisasi yang dimaksud menyembah mereka, beribadah kepada mereka adalah mengikuti ucapan mereka ketika mereka menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kita pun ikut menghalalkan yang haram dan ikut mengharamkan yang halal. Nauzubillah, berarti kita telah menyembah mereka, telah mempersekutukan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi jemaah sekalian, di sini ada dua bentuk. Yang pertama melakukan, yang kedua menghalalkan atau mengharamkan. Tadi sudah kita berikan contoh khamar. Ada orang ikut panutannya, ikut gurunya, ikut idolanya. Idolanya minum khamar, dia ikut minum khamar. Dia masih yakin haram. Maka dia disebut orang fasik, pelaku dosa besar. Tapi kalau panutannya, idolanya, gurunya mengatakan halal, padahal haram, lalu dia pun meyakini halal, itulah yang disebut orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah beribadah kepada gurunya tersebut atau pemimpinnya tersebut selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Barangkali sebelum kita tutup ada pertanyaan, saya persilakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini masih terlalu global. Oleh karena itu saya berikan contoh. Biar lebih spesifik. Contohnya ada sebuah pemerintahan. Kita nggak usah sebut pemerintahan manapun. Contoh saja. Ada sebuah pemerintahan. Mereka membenarkan agama-agama selain Islam. Mengakui, membenarkan atau tidak menyalahkan. Dan dalam agama Islam itu bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah adalah pintu masuk ke dalam Islam. Kalimat la ilaha illallah adalah pintu masuk ke dalam Islam bagi siapa yang meyakini kebenarannya, mengucapkannya, mengamalkannya. Bagi siapa yang melanggarnya, itu menjadi pintu keluar dari Islam. Ini hati-hati. Orang yang membenarkan agama selain Islam, padahal semua agama selain Islam mengajarkan penyembahan kepada selain Allah, berarti dia melanggar la ilaha illallah. La ilaha illallah bermakna la ma'budah hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Melanggar kalimat la ilaha illallah menyebabkan dia murtad, kafir keluar dari Islam. Makanya para ulama mengatakan, Man lam yukaffiril musyrikin, aw syakka fi kufrihim, aw sahhaha madhabahum, kafar. Kafara ijma'an. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, Orang yang kafir kepada Allah, dia tidak katakan kafir. Dia bilang mereka juga beriman. Atau dia sekedar ragu. Dia masih ragu Yahudi dan Nasrani itu kafir atau tidak. Atau malah dia membenarkan peribadahan mereka kepada selain Allah. Maka dia kafir menurut kesepakatan ulama. Nggak ada perbedaan pendapat. Ulama dari seluruh mazhab mazhab yang empat maupun mazhab yang lainnya, semua ulama Islam sepakat. Siapa yang tidak menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah, maka dia kafir murtad keluar dari Islam. Kenapa? Karena pondasi Islam yang paling mendasar, la ilaha illallah, tidak lagi dia amalkan. Bagaimana mungkin dia masih disebut muslim? Pondasi yang utama, yang orang kalau tadinya kafir, mau jadi beriman, masuk Islam, dia harus ucapkan kalimat ini, meyakini kebenarannya dan mengamalkan makna dan konsekuensinya. Sehingga barang siapa yang melanggarnya, dia kafir keluar dari Islam. Iya. Ini hukumnya. Dan ini nggak ada hubungannya dengan pro dan kontra pemerintah, nggak ada hubungannya. Walaupun dia kontra pemerintah, tapi dia punya keyakinan seperti ini, dia kafir murtad keluar dari Islam. Jadi nggak ada hubungannya sebenarnya. Dia mau pro atau kontra pemerintah, setuju atau tidak setuju dengan pemerintah yang sekarang atau pemerintah yang dulu, nggak ada bedanya. Kalau dia membenarkan agama selain Islam, tidak menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini contoh yang pertama. Kalau dia ikut pemerintahnya, ikut pemimpinnya, pemimpinnya mengatakan kita harus toleransi, tidak boleh menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah, kemudian dia ikut. Tidak menyalahkan orang yang menyembah selain Allah. Dua-duanya kafir. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Makanya jemaah sekalian perlu kita luruskan arti toleransi. Toleransi dalam Islam bukan membenarkan orang yang menyembah kepada selain Allah. Jemaah sekalian masih lebih baik kita membenarkan orang yang korupsi dibandingkan membenarkan orang yang menyembah kepada selain Allah. Padahal kita semuanya sepakat, korupsi itu salah. Tapi ada yang lebih salah lagi, lebih besar lagi dosanya, yaitu syirik kepada Allah, mempersekutukan Allah. Seharusnya kita lebih sepakat lagi, itu lebih salah, lebih buruk, lebih jelek pelakunya. Iya. Jadi yang dimaksud toleransi dalam Islam itu adalah dua hal. Yang pertama, kita tidak boleh berbuat zolim kepada orang kafir. Islam adalah agama mengajarkan keadilan. Kepada orang kafir sekalipun, kita tidak boleh berbuat zolim. Apalagi kepada sesama muslim. Allah berfirman, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى Janganlah kebencianmu kepada satu kaum. Maksud ayat ini kata para ulama, kebencianmu kepada orang kafir Jangan sampai membuat kamu tidak adil kepada mereka. Harus tetap berlaku adil kepada mereka. Berbuat adillah kamu karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Ini yang diajarkan kepada kita jemaah sekalian. Bukan berarti kita boleh berbuat zolim kepada orang kafir karena kita benci, karena dia makhluk yang paling hina, lalu kita misalkan ada buat kerjasama bisnis, lalu kita khianati dia, Enggak boleh. Atau kita curi hartanya, nggak boleh. Atau bahkan kita hilangkan nyawanya, nggak boleh.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 Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi di sini dibolehkan berbuat baik kepada orang kafir dengan dua syarat. Yang pertama, orang kafir itu bukan termasuk orang kafir yang memerangi Islam. Yang kedua, adil yang dimaksud di sini atau berbuat baik yang dimaksud di sini adalah dalam perkara duniawi. Bukan dia mau bangun tempat ibadahnya untuk melakukan dosa terbesar, menyembah kepada selain Allah, lalu kita bantu. Atau dia mau bikin perayaannya perayaan hari lahir Tuhan, naudzubillah. Tuhan diyakini baru lahir atau Tuhan diyakini punya anak, lalu kita ikut membantu dia merayakannya, maka kita telah terjerumus dalam dosa kekafiran. Jadi jemaah sekalian, inilah yang dimaksud dengan toleransi dalam Islam. Yang pertama kita tidak boleh berbuat zolim kepada mereka. Yang kedua boleh berbuat baik dalam perkara duniawi. Dengan syarat mereka bukan termasuk orang kafir yang memerangi Islam. Ini yang disebut dengan toleransi. Jadi kalau seperti itu contohnya maka betul itu adalah kekafiran. Iya, barangkali seperti itu Pak. Wallahu alam. Mungkin ada pertanyaan lain silakan Pak. Kalau kita yakin halal, nggak ada sebab-sebab yang membuatnya dihukumi haram, maka tidak masalah kalau begitu. Ya, nggak masalah. Jadi, sebagaimana disebutkan di dalam kaidah fikih, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berjalan bersama sebabnya. Ada dan tidak hukum tergantung ada dan tidaknya sebab penghukuman. Jadi, apalagi dalam masalah makanan. Hukum asal dalam makanan adalah halal kecuali sembelihan. Ini kaidah dalam masalah makanan. Para ulama mengatakan, hukum asal dalam masalah makanan adalah halal kecuali hewan sembelihan hewan sembelihan asalnya haram sampai kita yakin ini disembeli secara syar'i. Tapi selain hewan sembelihan pada dasarnya halal, nggak bisa kita hukumi haram kecuali jelas ada bukti mengandung yang haram. Jadi sebenarnya dalam kaidah syariat kita untuk memakan sebuah makanan nggak harus menunggu ada label halal. Karena memang kaidah syariat itu hukumnya halal. Kecuali kita dapati ada zat yang haram, barulah menjadi haram. Ya, ini kaidahnya, kaidah dalam makanan. Semua makanan itu hukumnya halal kecuali apa namanya? sembelihan. Hukumnya asalnya adalah haram sampai kita yakin disembelih secara syar'i. Nah, yang halal itu tadi nggak boleh kita hukumi haram sampai yakin mengandung zat yang haram. Nah, dalam minuman-minuman itu yang memabukkan itu dia dihukumi haram kalau mengandung apa namanya zat yang memabukkan. Ya. Kata Nabi saw "Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun." Setiap yang memabukkan itulah khamar dan setiap khamar hukumnya haram. Jadi yang disebut khamar apabila memabukkan. Bagaimana kalau minum sedikit nggak mabuk, nanti banyak mabuk, sama, tetap haram. Iya. Jadi walaupun bapak minum sedikit nggak mabuk, tapi kalau minum banyak mabuk, sedikit pun haram hukumnya. Iya. Jadi di sini kita pastikan nggak mengandung yang halal, yang nggak haram, maka tidak masalah. Iya. Cuman produk yang bapak sebutkan itu sudah artinya sudah masyhur ya sudah ma'ruf itu produk haram. Makanya kita perlu pastikan lagi. Kalau kenyataannya memang, kalau kenyataannya memang tidak mengandung yang haram, berarti selama ini kita salah. Ya. Barangkali demikian, Pak. Wallahu alam. Ya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, transaksi yang mengandung riba, maka jelas itu hukumnya haram. Sebagai contoh, bank-bank sekarang ini ada bunganya. Jangan terpengaruh namanya bagus. Bunga. Ya. Bunga itu kan konotasinya harum, indah. Ya. Begitu pula asuransi. Asuransi ini bahkan lebih parah daripada bunga. Kalau bunga bank kan hanya sedikit. Sedikit kita dapat. Kalau asuransi, nyetor sedikit, kita bisa dapat berkali-kali lipat. Jadi jauh lebih besar asuransi. Jadi ribanya lebih dahsyat sebenarnya. Makanya di dalam fatwa majelis-majelis fikih internasional, semua jenis asuransi adalah riba. Semua jenis asuransi bisnis. Semua jenis asuransi yang menguntungkan itu adalah riba. Iya. Ini lebih parah lagi daripada bunga bank. Dan bentuk riba seperti bunga bank ini jelas sekali. Nggak ada kesamaran sebenarnya. Iya. Nah, kalau ada ulama yang berpendapat itu tidak riba, dan dia memang ulama, yang ahli dalam masalah-masalah fikih, maka itu disebut ijtihad yang salah. Itu disebut ijtihad yang salah. Iya. Karena bisa jadi dia belum memahami benar apa hakikat riba. Atau dia salah paham terhadap makna ayat-ayat dan hadis tentang riba dan itu disebut ijtihad yang salah. Apa hukumnya orang melakukan ijtihad yang salah? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua orang yang berijtihad man ijtahada fa asabah falahu ajran wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun. Barang siapa berijtihad kemudian dia benar, maka dia dapat dua pahala. Dan barang siapa berijtihad kemudian dia salah, dia dapat satu pahala. Jadi ulama yang ahli dalam ilmu agama, kemudian dia berusaha, berijtihad untuk menjelaskan sebuah hukum. Apabila dia benar, dia dapat dua pahala. Apabila dia salah, dia dapat satu pahala. Sedangkan kesalahannya dimaafkan. Kenapa? tak sengaja. Kesalahan yang tidak sengaja masuk di dalam firman Allah, "Rabbana la tu'akhidna in nasina Wahai Rabb kami, janganlah Engkau menghukum kami apabila kami salah dikarenakan kami lupa atau kami tidak sengaja. Dalam hadis kunci Allah telah mengatakan, "Na'am, ya, saya ampuni." Ini doa orang beriman ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah sudah ampuni. Jadi kesalahan para ulama karena salah berijtihad itu diampuni oleh Allah. Bahkan dia masih mendapat satu pahala, yaitu pahala dia melakukan ijtihad. Jadi nggak bisa kita katakan ulama itu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal karena dia tidak sengaja. Ini sama dengan contoh tadi kalau seandainya Imam Syafi'i mengatakan satu pendapat bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, nggak bisa kita katakan Imam Syafi'i berdosa atau Imam Syafi'i apa namanya sengaja menyelisih petunjuk Nabi SAW. Mengatakan seperti itu saja nggak bisa, apalagi mengkafirkan. Tentu nggak boleh kita mengkafirkan. Iya. Jadi mereka berijtihad karena mereka punya ilmu untuk berijtihad. Adapun orang-orang yang nggak punya ilmu kemudian sok berijtihad, maka dia apa namanya melakukan sesuatu yang dia bukan bidangnya. Iya. Dia nggak diberi uzur, nggak ada uzur bagi dia. Dia bukan siapa-siapa, dia nggak pernah belajar ilmu agama, lalu dia sok mengatakan ini hukum halal, ini haram. Dia nggak pantas berbicara itu. Kalau dia salah, dia nggak diberi udur. Sama halnya orang yang ahli dalam bidang teknik. Tiba-tiba ngasih resep penyakit jantung. Orang ini kalau dia salah, dia nggak ada udur baginya. Kenapa dia sok masuk dalam perkara yang bukan urusannya? Iya. Jadi ini yang pertama jemaah sekalian. Ulama di sini salah, mereka diberi udur. Tetapi yang kedua, para pengikutnya. Para pengikutnya. Pengikutnya kalau sudah tahu salah, masih saja mereka ikuti, maka mereka telah menuhankan ulama tersebut. Jadi nggak boleh. Kita sudah tahu itu salah, tapi tetap kita ikut. Berarti kita telah menuhankan dia. Iya. Maka kalau kita sudah tahu salah, harus kita hindari. Namun ada yang sengaja. Ini mumpung ada ulama. Ya. Dia sudah tahu salah. Mumpung ada ulama yang berfatwa benar, ini kita jadikan kesempatan untuk kita berfatwa benar juga. Untuk kita sosialisasikan ini benar. Padahal sebenarnya dia tahu salah. Ini lebih parah lagi. Jadi pengikutnya yang sudah tahu itu salah, kemudian dia masih ikut kesalahan itu dengan dalih yang melakukannya adalah ulama, maka dia telah menuhankan ulama tersebut. Sementara sang ulamanya dia dimaafkan oleh Allah karena dia telah berijtihad dan Nabi Muhammad SAW mengabarkan ulama yang berijtihad kalau benar dapat dua pahala, kalau salah dapat satu pahala.